السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله والرحمن علم الإنسان علم علمه البيان علم القرآن وأشهد أن محمدا عبد رسوله المبعوث والجان اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذي جاهدوا في كل ميدان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين Walhamdulillahi Rabbil Alamin Pemirsa televisi Republik Indonesia yang berbahagia dimanapun Anda berada Tentu kebahagiaan sebagai umat Islam Ialah iman dan takwa pada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai kebahagiaan yang luar biasa Karena Allah begitu banyak memberikan keindahan kepada diri kita Wabil khusus kebahagiaan Allah memberikan al quran Karim kepada kita. Allahu Akbar, Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Juga saudara-saudara kami tercinta, Majlis Nur Salam yang berbahagia di studio. Sobahul Khair, Sobahul Surur. Apa kabar pada sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah. Kangen ya sama mimbar Nur Salam. Alhamdulillah. Karena asyik di Majlis Nur Salam ini dan alhamdulillah insya Allah terus majlis kita akan berjalan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Di pagi hari ini bertambah kebahagiaan kita karena di samping kanan kami hadir seorang kiai besar, Kiai Haji Muhammad Tajuddin Hasan Alban Istana Baitur Rahim dan begitu banyak ceramah kemana-mana ke daerah bahkan ke luar negeri. Masih juga bisa hadir tempat ini. Juga belum lagi ngurusin pesantren. Nah, nama pesantren Pondok pesantren Darul Hasan. Darul Hasan di Banten ya, Banten, di Pondok Allah Akbar. Masih sempat usah ke sini. khairan katsiran. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Begini Ustaz, saya punya nih punya judul surga rindu pada empat golongan manusia al jannatu mustaqotun ala nah, ila arbatin afal ya kira-kira begitu begitu bisa nanti dijabarkan ya insyaallah ah, sabar dulu pemirsa yang berbahagia dan hadir sekalian, kita saksikan tayangan berikut ini. Pemirsa dan hadirin hari sekalian yang berada di studio, surga rindu pada empat golongan manusia. Surga rindu kepada siapa empat golongan <clears throat> manusia itu? Tentu sering juga kita mendengarkannya. Namun kita dengarkan penjabaran dari kiai ini. Judulnya Surga Rindu pada Empat Golongan Manusia. Nah, kira-kira begitu. Ya. Terima kasih Pak Khair Fahimillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahil qail wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa' wa rahmatul lil mu'minin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد Para pemirsa TVRI dan jamaah majlis Nurus Salam yang berbahagia. Kajian kita subuh ini surga dengan tema surga merindukan kepada empat golongan manusia. manusia atau empat golongan manusia yang sangat dirindukan oleh syurga temanya bagus sekali dan mari kita jabarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad saw alaihi wasallam al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin artinya surga merindukan kepada empat golongan manusia yang pertama kata Rasul Talil Quran hmm. orang yang cinta mahabbah senang gemar mempelajari Al-Quran membaca Al-Quran menghayati isi kandungan Al-Quran menghafalkan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran itu yang dimaksud talil Quran jangan lupa Quran ini bacaan mulia dibacanya saja al-muta'abbadu bitilawati merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru membacanya saja itu merupakan ibadah dan dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa oh. taala. Saya sering mendengar ada orang yang berkata apa itu bentuknya seorang penceramah pada ini apa siapa yang selalu mengatakan barangkali pahamnya lain hmm. buat apa itu Al-Quran dibaca kalau tidak tahu artinya nah, ini merusak nih hmm. ini merusak bagi umat Islam yang tadinya gemar membaca Al-Quran belum sampai kada pemahaman penghafalan atau pengamalan dia gemar membaca Al-Quran diberikan paham yang mengatakan buat apa membaca Al-Qur'an kalau tidak ada tidak tahu artinya. Akhirnya yang tadinya gemar membaca Al-Qur'an dia berhenti. Ini bahaya. Jadi kalau ada seperti ini di tengah-tengah masyarakat itu merupakan racun bagi kita, bagi umat Islam. Yang tadinya anak-anak gemar membaca Al-Qur'an, begitu dimasuki faham-faham seperti itu, akhirnya dia lari Nah belajar Al-Quran ah kata si Anu juga buat apa apa namanya membaca Al-Quran kalau tidak tahu artinya ini bahaya. Padahal membaca Al-Quran al-muta'abbadu bitilawati. dibacanya saja itu Al-Quran merupakan ibadah kita kepada Allah. Bahkan kata Nabi siapa orang yang ingin bercakap-cakap dengan Allah berdialog dengan Allah, ngobrol dengan Allah, berkata-kata dengan Allah, Baca Al-Quran. Allah. Man arada ayatakallama ma'allahi yakrail Qur'an. Siapa orang yang menghendaki ingin bercakap-cakap dengan Allah, dialog dengan Allah, ngobrol dengan Allah, muhadasa dengan Allah, fal yakrail Qur'an, baca saja Al-Qur'an. Karena Al-Quran bacaan yang mulia Al-Quran menjadi imam kita Ini Al-Quran memberikan petunjuk bagi kita umat Islam yang beriman yahdilillatih ya aku memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus hidup kalau ingin selamat jangan keluar dari Quran petunjuk Allah lewat Al-Qur'an bahkan kata Allah di ayat yang lain waman man a'rada an dikri fa inna lahu ma'isyatan waman a'rada an dikri fa inna lahu ma'isyatan danka Siapa orang yang jauh dari ingatanku Tidak senang dengan ingatanku Sudah diperingati lewat Al-Quran Fa inna lahu ma'isyatan donka Mereka akan diberikan kehidupan yang sempit Kaya tapi hatinya sempit Karena jauh dari Al-Quran Petunjuk Allah Oke okay kalau dulu memang ya kita barangkali uh, orang di Jakarta di mana-mana kalau habis maghrib tuh kedengeran hmm. ya Bismillahirrahmanirrahim. Lampu pakai lampu apa ya? Templek ya. Lampu tempel. Betul Pak Kiai betul. Berarti sekarang ini termakan juga itu yang tadi ya. Betul. betul. Percuma baca Quran kalau nggak tahu artinya. Ya Allah. Itu membahayakan bagi anak cucu kita. Iya. Iya. Ya. Kemudian setelah kita membaca Al-Quran, sudah barang tentu ingin mengetahui artinya arti makna daripada hmm. Al-Qur'an. Saya waktu baca surat An-Nisa ayat 9 ya, Bu ya. Hmm. Di sini Allah mengingatkan kita semua sampai saya menangis. Membaca ayat itu di dalam surat An-Nisa ayat 9 itu berbunyi Artinya takutlah kepada Allah seandainya kalian meninggalkan anak cucu dalam keadaan lemah. Lemah iman, lemah takwa, lemah ibadah, lemah pendidikan, lemah ekonomi, lemah ilmu, lemah akhlak. Menangis, Pak. Kenapa? Menyentuh hati kita. Ya Allah, Bagaimana anak-anak saya yang masih kecil-kecil ini Mampukah saya membesarkan anak-anak Mendidik anak Menyekolahkan anak Masuk ke pesantren anak Mengkuliahkan anak Mampukah Membiayai anak Jangan sampai kami orang tua Meninggalkan anak Dalam keadaan bodoh lemah. Dalam keadaan lemah ekonomi Lemah pendidikan Lemah ilmu Lemah akhlak lemah iman, lemah ibadah, lemah takwa yang rugi kita. Nangis. Nah itu hikmahnya kalau kita memahami isi kandungan Al-Quran Di samping kita baca Al-Quran Masya Allah Lebih meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebab Al-Quran begitu dibaca Wa idza tuliyat alihim ayatuhu ya. Zadathum iman Bertambah-tambah iman kita kepada Allah apalagi dibacakan secara indah tartil pakai atau jawabul jawab ini ada lagu-lagunya itu coba kayak... memang itu satu hmm. anjuran anjuran ya ya yang rasul mengatakan zainul qur'an bi aswatikum fa inna sautal hasanah yazidul Quran husnan punya suara bagus coba baca Al-Qur'an dengan suara yang indah itu itu lebih baik di saat kita mengumandangkan Al-Quran, membaca Al-Quran dengan lagu-lagu yang indah. Jadi kalau usahakan di saat kita talil Quran, membaca Al-Quran seperti ini, kita paling tidak mempunyai ada Al-Quran terjemah. Ya. Apa ini artinya wal yakhshal law taraku min khalfihim dzurriatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Begitu dibaca, ya, dibuka, takutlah kepada Allah. Opu itu ya tekanannya. Seandainya kalian meninggalkan anak cucu zuriatan di'afan dalam keadaan lemah. Yang tadi sudah saya jabarkan, lemah ini, lemah ini, lemah ini. Khafu alaihim, kita harus punya kekhawatiran. Rasa takut, rasa khawatir, prihatin seandainya kita meninggalkan anak cucu dalam keadaan lemah. Maka kewajiban kita untuk mendidik anak falyattaqullah agar supaya anak cucu kita menjadikan hamba Allah yang bertakwa, yang beriman, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yaqulu kaulan sadida. Ajarkan kepada anak-anak kita agar mereka berakhlak mulia. Bahasa yang santun, lemah lembut. Sampai Allah memperingatkan awas seorang anak Jangan sampai mengeluarkan kata dan kalimat ucapan yang kasar di hadapan kedua orang tua. Fala takul mauf maufkan ada tuh ayatnya. Di dalam surat apa itu? Kan sudah di luar kepala semua ini. Ya. Kepala. Ya. Bani Israel ya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dilakukan lagi. Lakukan lagi dong. Alhamdulillah. Wa qadha ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا di situ Allah ta'budu illa iya jangan menyembah selain Allah wabil walidaini hendaknya berbuat baik terhadap kedua orang tua kita baca Al-Qur'annya dengan baik dengan tertil kemudian memahami isi kandungan Al-Qur'an إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا oh, Bagaimana ibu-ibu perasaan bapak-bapak? Masya Allah Merinding Merinding, mengharukan sekali Karena kita selama hidup Tentu ada kadang-kadang kita membantah ya ucapan orang tua kadang-kadang kita disuruh beli apa kadang ngomong gak enak ya apalagi dikasih lagu seperti itu ah, luar biasa rupanya Al-Quran itu memang magnetnya luar biasa ya, iya. oke ya. kemudian ada peningkatan hmm. pertama membaca dulu ya ikra dulu ya, ya. ada tahapan ya ada juga aneh bin ajaib hmm. ada orang yang tahu dia artinya Ayat ini artinya ini, ayat ini artinya ini. Coba baca Quran, belepotan. Nggak bisa. Bahkan nggak bisa saya. Rupanya yang dihafalkan artinya aja. Ya bagus. Tetapi Qurannya ikra baca. Hmm. Kalau itu terjemahannya, Qurannya itu yang harus diikra dibaca, ikra. Baca Qurannya. Hmm. Sampai-sampai di dalam kita salat ada satu surah yang wajib dibaca. Tidak boleh dibaca dengan artinya yang di yang di Lapaskan. apa? Di, dilafazkan. Ya. Kecuali dalam hati. Surah apa? Fatihah. Jadi tidak tidak boleh kita di saat salat begitu baca Fatihah hmm. Allahu Akbar takbiratul ihram kemudian baca bismillah segala dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam Maha Pengasih Maha Penyayang Allah anu gede salat <laughs> jadi Qur'annya baca dengan bagus dari mulai bismillah sampai walad itu coba usahakan jangan sampai ada yang salah itu kalau salah baca, kalau saya baca itu dalam kitab Safinah ya, Safinah, Safinah yang disusun karena oleh Syekh Nawawi Al-Badani. Safinah Najah. Itu kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Kalau dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka stain pakai tasydid ya. Itu artinya kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Iya. Tapi kalau bila tasjid tidak dengan tasjid dibaca ya karena emputu. <laughs> Wa ya karena setangin. Itu artinya kepada sinar matahari saya menyembah dan kepada sinar matahari saya minta pertolongan. Hmm, gara-gara tasjid itu aja. Tasjid. Tidak. Ternyata itu maknanya dau'us syamsi, sinar matahari. Coba. Sudah lain makanya satu dalam ayat itu titiknya kuras seperti sin dengan sin beda kaulan sedida dengan kaulan syadida wal yaqulu kaulan sedida artinya ucapan yang santun tapi kalau dibaca wal yaqulu kaulan syadida ucapan yang keras beda sadida dengan syadida itu, baru taraf membaca lagi. Jadi pengaruhnya apa? Kepada arti juga, kepada makna. Nah, di sini kita usahakan setelah kita baca dengan tertil karena perintah Allah, warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana tartila. Allah. Mahwa tertil? apa nah, makna? at-tartil, tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Aino sudah tahu semua ya. Yang kedua ya masih talil Quran. Belum tajwid dulu itu tajwid, tajwid dulu. Ah. Jadi tartil itu tajwidul huruf, membaguskan bacaan Al-Quran. Kan ilmu tajwid kan? Iya. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun malam yujau widil Quran atimun kan begitu. Jadi kalau kita tidak mencajwidkan, membaguskan dalam bacaan Quran, berdosa. Pertanyaan ibu bapak, bagaimana saya masih belepotan baca Qurannya? Kalau masih dalam belajar, insya Allah Allah memaafkan. Allah memaafkan. Tapi kalau seumur-umur tidak pernah belajar Al-Quran, Fatihah dalam sholat tidak pernah diperbaiki. Bagaimana nanti? Ya dalam ibadah kita, dalam sholat kita yang tidak tahu ilmunya. Ya kan? Dalam Ibnu mengatakan fakuluman bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardodatun la tuqbalu. Mardud. Jadi ya ya, ya. harus tahu ilmunya ibadah sholat, baca Quran juga Sekalipun ibu bapak tidak mengerti ilmu tajwid. tajwid tapi bacaannya bagus menurut hukum tajwid itu sudah memenuhi. Ya iya dong Ustaz. Nah, baca. Enggak birarin enggak ngerti tajwid, bacanya. Bacanya bagus sesuai dengan tajwid. tajwid. Itu. ada. Ada udah kebiasaan ya? Ada orang nah. yang paham tentang tajwid, hmm. mengerti ahkamul huruf, ngerti sifatul huruf, ngerti ahkamul maddi wal qasri, ngerti ya, semua hukum-hukum bacaan dia tahu semua idgham, ikhfa, iklab dan segalanya tetapi di saat praktek ah ini kan praktek nah, ya praktek praktek ya, ya. Iya. ya. enggak <laughs> tepat enggak mengena baca Al-Qur'an sesuai dengan hukum tajwid sementara dia mengerti ilmu tajwid jadi berarti ilmu tajwid dengan prakteknya itu harus Artinya begini, bagi Bapak Ibu yang tidak mengerti hukum tajwid tapi bacaannya bagus, itu lebih baik dibanding ketiban bacaannya tidak baik, ilmu tajwidnya enggak punya, itu rusak. Iya. <laughs> Double. <laughs> Double. Nah, itu sudah mana? Kemudian yang ketiga peningkatan baca pemahaman, penghafalan. Masya Allah. Di dalam musabakah tilawatil Quran, musabakah hifzil Quran, uh, ini berat Berat sekali. Untuk seseorang mampu bisa menghafal Al-Quran 30 juz 114 surat Ibu ya? Ya. 114 surat 30 juz. 74 ribu sekian kalimat. Ya. Sekian kalimat 6600 sekian ayat. 325 ribu sekian huruf. Di otak semua, Masya Allah. Kita kagumi orang yang hafal Quran. Kita hormati. Seseorang menghormati orang yang hamilul Quran, yang penghafal Al-Quran, itu sama menghormati Allah. Nah, oke. Ingetin udah sampai mana tadi tuh? Hafal Quran. Hafal. Iya. Sabar dulu, marilah kita saksikan tayangan berikut ini. Pemirsa, andai kata kita membicarakan masalah Al-Quran memang tidak bisa eh, dalam waktu yang sangat singkat, sangat luas karena Al-Quran Karim adalah mukjizat Rasulullah SAW yang betul-betul sebagai pegangan kita hidup dunia ini untuk menuju akhirat nanti. Nah yang kedua bagaimana yang uh, surga merindukan siapa nih? Golongan apa nih Pak Kiai? Yang kedua para pemirsa dan jemaah Nur Salam yang berbahagia. Surga merindukan kepada orang yang bisa menjaga lidah, wahafil lisan. Hmm wahafidhi lisan menjaga lidah menjaga ucapan bicara kata Nabi mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaknya dia bicara yang baik tutur kata yang santun yang menyejukkan yang enak didengar tidak menimbulkan fitnah ya. tidak menimbulkan orang tidak senang akibat kita salah ucap salah omong salah bicara Faliyakul khairan kata Nabi kalau tidak mampu falyakul khairan awliyasmut diam sudah diam saja usahakan diam kita emas sekali bicara mutiara berlian lu'lu'al marjan itu sangat dirindukan oleh syurganya Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mampu pandai menjaga meraksa daripada lisan atau lidah dari ucapan. Kemudian berikutnya yang ketiga syurga merindukan wa muta'imil ji'an. Orang yang memberi makan kepada orang yang lapar Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Orang kaya pelit bakhil, koret, medit, kumed, kikir. Iya. ya. Tidak mau memberi makan kepada orang yang lapar. Itu termasuk tergolong kategori dicap oleh Allah pendusta agama. Wow pendusta agama. Araitalladzi yukadzibu biddin? Muhammad, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Agama Allah yang bertanya, Allah pula yang menjawab. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil Mereka itu Muhammad yang menghardik anak yatim yang tidak mau memikirkan membantu menolong bersedekah kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang lapar. Memang pantas jadi orang kaya itu pemurah. Sebaliknya tidak pantas menjadi orang kaya itu bakhil. Sehingga kata Nabi al-bakhil la yadkhulul jannah. Orang bakhil itu tidak tidak, tidak akan masuk surga. Ya Allah. Hati-hati itu ya. Harus ah, hati-hati. Hmm. Jadi daripada orang kaya bakhil tidak masuk surga lebih baik jadi orang jangan juga jadi orang miskin. <laughs> Tapi memang ringan bagi orang yang miskin. Ya. Kesananya itu ringan. Tidak banyak pertanyaan. Orang pulang nggak bawa apa-apa. Iya, iya, iya. Pantas ciplas kalau orang kaya itu murah tangan. Maka kata Nabi yadul ulia khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah yang antik ada satu cerita dalam ada satu kampung orang kaya di saat hari raya Idul Adha berduyun-duyun orang memberikan kurban seekor kambing atau sapi atau apa ini didatangi orang kaya oleh panitia nggak mau hmm. bakhil tutup pintu nggak mau bersedekah nggak mau berkorban pada kata Nabi siapa orang yang berkemampuan man wajah man wajada sa'atan walam yudhi kata nabi siapa orang sesaat itu dia kemampuan untuk berkorban kemudian tidak mau berkorban kata nabi fala yaqrabanna musallana jangan dekati tempat salat orang kaya diminta untuk korban tidak mau Begitu ada panitia pemotongan korban, eh dia keluar. Saya minta bagiannya dong. <laughs> malu orang kaya seperti itu. Gak tahu malu. Gak tahu malu. Saya minta dagingnya dong. Padahal dia kaya hmm. bisa diminta. Begitu juga orang kaya di saat bulan maulid orang-orang pada nyumbang dia nggak mau nyumbang berarti jiwanya miskin itu. miskin miskin begitu maulid selesai dia nyamperin minta berkatnya dong <laughs> jadi kaya hartanya tapi miskin jiwanya di sini jadi yang kaya itu sebenarnya laisal ghina ghinal ardi walakinnal ghina ghinan nafsi orang yang dikatakan kaya bukan karena harta kekayaan tapi orang yang katakan kaya adalah kaya jiwa kaya hati ditopang lagi dengan kekayaan itu memang yang lebih bagus pantas kalau orang kaya itu santuni anak-anak yatim piatu ya 50 ribu 50 ribu 50 ribu kan pantas ya. fukoro wal masakin panggil 50 ribu 50 ribu 50 ribu pantas kan kaum duafa panggil ya orang kaya 50 ribu, 50 ribu, 50 ribu. Ya kan? Iya. Janda-janda yeah. tua panggil 50 ribu, 50 ribu. Kan? Janda-janda muda panggil 5 juta, 5 juta, 5 juta. Kan? Allah. Pantes. Jadi al-bakhil ba'idum minallah, ba'idum minan nas, ba'idum minal jannah, qaribum minan nar. Ya Orang bakhil bin koret bin medit bin kikir bin kumat bin pelit. Hmm itu jauh dengan Allah, jauh dengan manusia, jauh dengan surga, dekat dengan siksa api Jadi wa mut'imil ji'an orang yang selalu memberikan makan kepada orang-orang yang lapar ini disangat dirindukan oleh, oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh ngiri kepada orang kaya pemurah. Di dalam Islam itu tidak boleh hasud kan? Ya. Tidak boleh iri hati kan? Iya. Tidak boleh dengki kan? Itu penyakit-penyakit hati yang harus kita jauhi. Kecuali dua hal. La hasada illa fisnata ini kata Nabi. Tidak boleh berbuat asyik iri hati. Kecuali dalam dua hal boleh kita iri apa? Melihat orang kaya, seseorang yang pemurah. ya Allah, iya. kapan saya padahal kata saya banyak, kok saya pelit amat seperti si anu itu murah. Enggak boleh ada anak yatim santuni, enggak boleh anak-anak fukorol miskin santuni, enggak boleh ada orang kaum jompo santuni, enggak boleh ada kau janda tua santuni. Yang kedua, boleh iri melihat seseorang ibadahnya takut hmm. Rajin baca Qur'annya, rajin bangun malamnya. Sementara saya Allah, bangun si bangun malam, Allah. Cuma wes wes bablas. Maunya si tahajud di tengah malam. Allahu Akbar. Sebab kata Allah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili fatahajjad bihi لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا Allah Yang keempat orang yang sangat dirindukan oleh syurganya Allah Subhanahu wa taala wasaimina fi syahri Ramadan orang yang melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan berkah di dalam bulan Ramadan itu penuh dengan barakah rahmah kasih sayang Allah diturunkan untuk hamba-hambanya yang beriman nanti di saat menjalankan ibadah datang di bulan Ramadan sambut puasa kita dengan hati yang senang Sebab kata Nabi man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Gembira menyambut datangnya bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Ada orang ya bulan puasa datang lagi Ramadan. <laughs> Anggaran dapur naik lagi. <laughs> Itu orang yang tidak bersyukur. Tetapi kita hamba-hamba Allah yang beriman, Masya Allah. Jangankan bapak-bapak, saya aja senang. Kalau Ramadan datang, Masya Allah. Pasaran naik lagi. <laughs> Panggilan ceramah. Bisa ke Jepang lagi. Iya, di Jepang aja berminggu-minggu. Di sana ceramah di Tokyo terus ke Osaka, Nagoya sampai ke Sapporo, Kobe naik kereta yang tercepat oh iya Shinkansen Masya Allah Shinkansen. apa? Shinkansen iya itu balap train namanya maling seng seng seng yeah. kereta <laughs> yang tercepat yeah. Masya Allah Jakarta, Surabaya itu di tempuh dengan tiga jam Allah. Hmm, kayak apa Allah. tapi senang diantar dikawal oleh seorang doktor mahasiswa dari Jakarta yang kuliah di sana. Jadi senang kita dakwah di sana di Jepang itu. Ramadan. Jadi setiap Ramadan kita diundang di sana dakwah dengan Al-Qur'an. Gara-gara Al-Qur'an. Ya? Al-Qur'an. Nah, itu makanya dengan Al-Qur'an, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Qur'an belum di akhirat memberikan syafaat di dunia saja kita alhamdulillah dengan mengamalkan Al-Qur'an membaca Al-Qur'an ya, mengamalkan Al-Qur'an menghafalkan Al-Qur'an memahami Al-Qur'an alhamdulillah bisa kemana-mana memang diperintahkan oleh Allah fasiru fil kelilingi dunia lihat orang-orang manusia di alam dunia tapi yang lebih antik lagi ada orang yang keliling dunia tapi belum pernah keliling Ka'bah. Hmm. Nah ini salah lagi. Salah lagi. Dunia dikelilingi, tetapi Ka'bah tidak pernah dikelilingi, artinya tidak pernah melaksanakan ibadah haji. Dosa lagi. Soalnya dia pasti mampu dong. Bukan mampu lagi. Ah, iya. Bahkan ancamannya berat itu bagi orang yang mampu tidak mau melaksanakan ibadah haji. Kata Nabi Mammalaka zadan warahilatan tuballighu ila baitillah walam yahujja fala alaihi ayyamuta yahudiyan au nasraniyan. Orang kaya tidak mau pergi haji sampai dia mati. Hmm. sayang uangnya untuk pakai haji. Hmm. Karena tadi bakhil tadi tuh, hmm. sayang. Ya, dia mati kata Nabi pilih di antara dua. Bisa mati Yahudi, bisa mati Nasrani. Nauzubillah. Barangkali ada yang bertanya bapak-bapak sudah. Hmm. Eh nih, Kiai mau nanya Kiai, silakan sekitar iya, Al-Qur'an. Iya, iya. Eh, ini mic dong mic-nya. Al-Qur'an. Ah. Ini eh, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Zainal Iya, dari mana Pak? Pondok Gede, Pondok Gede. Pondok Gede. Ya, ya, ya, saya dulu ngajar di Pondok Gede. Iya, Kiai ini kiai tadi kan yang pertama surga rindu kepada empat golongan Iya talil Quran pertama talil Quran uh ah. -huh. dalam pembahasan dan penerangan uh ah. -huh. Pak Kiai uh, membawakan tentang yang di Al-Quran dilakukan tadi fala taqul lahuma uffin wala tanhar huma wa qul lahuma qawlan karima nah, itu qawlan karima perkataan yang baik itu perkataan ya. yang yang bagaimana yang Pak pakai ya. itu yang saya hmm. tanyakan. Ya, kaulan karima. Kaulan ya. karima. Nah, yang disebut kaulan karima itu apa gitu? Iya iya iya. Ya. Ini didikan seorang anak terhadap kedua orang. tua, bakti anak terhadap kedua orang tua. Ya. Allah berikan tuntunan. Pertama, peringatan Allah seorang anak pada orang tua, fala takul lahum jangan sekali-kali berkata kasar ah, menggetak ya. walatan harhuma jangan mencaci maki orang tua tetapi kata Allah wa kullahuma qawlan karim bahasa yang santun bahasa yang menyentuh bahasa yang terpuji bahasa yang indah kepada orang tua seorang anak terhadap orang tua. Bicaralah yang baik. Bicara bahasa yang santun. Banyak bahasa-bahasa yang santun. Bahasa-bahasa yang indah. Kita aja suami terhadap istri, istri terhadap suami, apa manggilnya? Iya, iya. Ya yang aduh. <laughs> yang yang terus itu. Hmm. Ya kan? Hmm. Aladi aladi aja itu. Yeah. Yang yang yang. Enggak <laughs> pernah seorang suami mengatakan mata lo kotokan. <laughs> itu kan kasar. Kasar. Itu tidak berakhlak. Ya kan? Artinya tidak bagus. Iya. Bahasa itu berbicara faliyakul khairat yang baik. Jadi kaulan kerima, wa qul kaulan kerima, ucapkan dengan lemah lembut tahun seorang anak terhadap orang tua. Bahkan lanjutan ayat itu kata Allah, waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah, merendah di hadapan kedua orang tua. Sembah sungkem. Bukan menyembah, tapi sembah sungkem, merendah di hadapan kedua orang tua dengan penuh kasih sayang gitu. Jangan menganggap oh saya jabatan saya tinggi, saya orang kaya, anak orang tua saya papa ya atau bodoh atau orang kampung sehingga menjadi berani menyuruh, hmm. berani memerintah kan sama tidak ada bedanya dengan pembantu kampungnya. Jangan. Biar bagaimanapun sehebatnya seorang anak, tinggi pangkat jabatannya seorang anak, sementara orang tuanya papa bodoh dan kampungan, tetap ini petunjuk tuntunan Allah wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah harus merendah di hadapan lah karena adanya kita kan sebab orang tua iya ya maka tidak pantas seorang anak melawan durhaka terhadap kedua orang tua Anak yang baik itu aku rabbirhamhuma kama rabbayani sagira. Hendaknya selalu berdoa untuk kedua orang tua sebab-sebab kedua orang tua lah bisa lahir pada kita dan peranan orang tua tidak kecil terhadap anak. Seandainya kita ingin berbalas budi terhadap kedua orang tua, ini saya tidak akan terbayar. Ya, walaupun akan terbayar. sebesar sebesar apa pun ya, gunung emas pun. Karena di saat melahirkan kita, coba kita merenung, bertafakur Pejamkan mata kita di saat ibu melahirkan kita. Harap-harap cemas antara hidup dan mati. Tanyakan kepada ibu yang melahirkan. Ibu, kita sih nggak melahirkan. Paham betul ya? Cukup ya? Hmm. Baik. Uh, untuk pertanyaan selanjutnya sabar dulu karena kita akan menyaksikan tayangan berikut ini. pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada dan juga sahabat-sahabat kami yang ada di studio. Andai kata kita bicara masalah orang tua kita, luar biasa, mengharukan, menyesal, apalagi orang tua kita pernah kita sakiti, udah meninggal gitu ya. Rasa-rasanya kita ada hanya ada penyesalan, hanya ada penyesalan. Dan selanjutnya karena waktu juga eh, tinggal sedikit kami persilakan eh, Kiai Ustaduddin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Ustaz Kiai Haji Tajud Hasan, narasumber hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ada kegelisahan di hati Al-Fakir Kiai uh, Ustaz Mustarudin dari Al-Hidayah jadi negara. Ya. Nah, ada kegelisahan di hati uh, Kiai mengenai yang dikatakan kaitannya dengan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi kaitannya dengan apa-apa yang kita saksikan tayang-tayangan televisi yang seolah-olah menunjukkan Islam tetapi isinya kontennya tidak islami. Hmm. Ya, mungkin hadir-hadir sekalian juga menyaksikan perkataannya, tingkah lakunya, perbuatannya, pakaiannya pun juga sangat apa ya, sangat menggelisahkan hati Kiai. Nah, kira-kira bagaimana kita mensikapinya BKI. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman dalam Al-Quran begitu sayangnya Allah kepada kita orang-orang yang beriman selalu diperingati supaya selamat Apa peringatannya? Kata Allah ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluarga keluarga ini anak, istri ya dalam lingkungan kita termasuk masyarakat bangsa dan negara. Naro jangan sampai terjerumus ke jurang kesesatan. Kalau Bapak Ibu melihat di layar, layar kaca tayangan-tayangan televisi yang dapat merusak moral akhlak kita dan anak-anak kita, ya seyogianya jangan dilihat. Jangan suruh melihat, jangan nonton matikan. Berarti kita menjaga diri dan menjaga keluarga. Jangan sampai anak-anak kita meniru, mencontoh pakaian-pakaian yang seloroh memang masya Allah kadang-kadang masih secara Islam ya meskipun dia kemas secara Islam bicara secara Islam tapi kenyataannya dalam Islam. dalam bentuk yang tidak Islami memang masya Allah merinding juga termasuk saya kalau saya lihat di TV ya Allah pakaiannya seluruh aman auratnya wanita segini ya Allah astagfirullahaladzim la ilaha illallah masya Allah subhanallah astagfirullahaladzim la ilaha illallah kata istri, kata istri saya bapak istighfar terus tapi mata melotot terus di gitu. TV Masya Allah. Oh anfusakum wa Nah, jadi jaga diri kita dan keluarga. Bukan kita saja yang ingin selamat. Bukan bapak saja yang ingin selamat keluarga. Bukan suami istri bapak ibu selamat. Anak selamatkan nara. Jangan sampai terjerumus ke jurang neraka. Selamatkan. Berikan pendidikan agama agar anak-anak kita ini betul-betul beribadah berakhlak sesuai dengan akhlak Islam. Terima kasih. Luar biasa pemirsa apa yang telah disampaikan kekhawatiran-kekhawatiran yang telah disampaikan oleh Ustaz Musarudin ini memang kenyataannya demikian kita begitu banyak sering melihat di televisi di bioskop atau di mana-mana lah ya e, kelihatannya memang sangat mengganggu namun demikian tentunya Pak Kiai ya itu kan pelajaran buat kita ya kita kan harus kuat iman kita ya, sebagai cobaan-cobaan itu kan cobaan juga iya. nah, cobaan juga dan eh, apa namanya pekerjaan rumah kita bagaimana kita mensiasati hal-hal yang ter, fenomena yang terjadi pada saat ini semoga kita semuanya senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala pemirsa pisir Indonesia dimanapun anda berada dan juga saudara-saudara kami di studio eh, waktu juga yang memisahkan kita di dalam acara mimbar salam di pagi hari yang sangat indah ini. Semoga pengajian kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian sebelum pembacaan doa kami persilahkan kepada kiai untuk memberikan kesimpulannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan jamaah Nur Salam yang berbahagia, kesimpulan dari kajian kita subuh ini yang empat golongan yang sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang empat hal itu moga-moga mudah-mudahan kita dapat mengamalkan tergolong orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, gemar membaca Al-Qur'an, pandai menjaga lidah, rajin bersedekah dan melaksanakan ibadah puasa dengan